Pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Raja Bandung, pendengar radio Albayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Riz di Kebumen, Suara Kolbu di Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kita sudah sampai pada bab al Khawf dan khasyah dua-duanya dengan makna takut khauf dalam bahasa kita khawatir khasyah dalam bahasa kita takut bedanya khasyah takut berdasarkan ilmu maknanya tahu apa yang ditakuti apa sebabnya dia takut dan bagaimana kejadiannya kalau yang ditakutinya itu menimpa dirinya? Itu khasyah. Seperti kita takut terhadap singa karena kita tahu singa itu lebih kuat dari kita dan lebih gesit larinya lebih kencang dan suka makan daging kita bisa diterkam kalau bertemu berantem kita kalah setelah kalah kita dimakan makanya takut itu khosyah adapun khauf adalah khawatir takut terhadap sesuatu <clears throat> Tapi dia tidak tahu apa yang dia takuti, kenapa takut, dan kalau yang ditakutinya itu menimpa dirinya, apa yang akan terjadi dia belum tentu, belum pasti. Bahasa kitanya khawatir. Seperti contoh kita lewat di sebuah tempat yang sepi, tidak ada orang, dalam keadaan gelap kita takut apa yang tidak apa yang kita takuti nggak tahu mungkin di tempat sepi itu ada begal yang menunggu ada rampok ada binatang buas atau ada apa atau bahkan tidak ada apa-apa ketika kita lewat itu khauf jadi kalau khauf takut terhadap sesuatu yang belum pasti, belum diketahui. Kalau khasyah takut terhadap sesuatu yang sudah diketahui. Jadi khasyah takut dengan landasan ilmu. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah orang-orang yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah. Di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena ilmunya lah mereka tak takut. Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang nama-nama dan sifatnya. Tentang azab yang amat dahsyat baik di alam kubur apalagi di nerakanya kalak. Nah, takut seperti itu disebut dengan sebutan khasyah. Baik khauf ataupun khasyah wajib kita miliki kepada Allah. Kita harus khauf kepada Allah. Kita juga harus khasyah kepada Allah. Adapun khauf dan khasyah yang bagus, yang baik, yang terpuji disebut al-khauful mahmud adalah rasa takut yang menghalangi dia dari semua amalan yang Allah haramkan. Dia tidak mau mencuri karena takut terhadap akibat dari pencurian itu. Dia tidak mau berjudi, mabuk, berzina, berdusta karena tahu akibatnya, dia hindari. Itu takut yang terpuji. Ada lagi yang mazmum, Madhum itu tercela. Takut yang tercela adalah takut yang menimbulkan efek buruk karena salah respon, karena salah sikap, yaitu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosanya yang menyebabkan dia putus asa. Putus asa dari memperoleh ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia stres. Akhirnya dia depresi. Akhirnya dia ini apatis, pesimis. Tidak berbuat apapun. Itu adalah efek yang keliru karena kekeliruan respon dia terhadap rasa takut yang ada. Mestinya kalau dia takut diadab, takut dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia taubat, memperbaiki diri, giat dalam beribadah, menjauhi segala dosa dan maksiat dan tetap berharap memiliki harapan besar kepada Allah bahwa dia akan diampuni dosa-dosanya dihindarkan dari azab di alam kubur dan di neraka diselamatkan dari semua itu dimasukkan ke dalam surga dan itulah respon yang bagus ya Nah di dalam Al-Quran banyak kata-kata yang menyuruh kita untuk khauf atau untuk khasyah kepada Allah yang bernada berperintah Allah berfirman fala takhafuhun wa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin jangan kalian takut kepada manusia tapi takutlah kalian kepadaku kalau kalian orang-orang yang beriman itu dengan lafad khauf dengan lafad khasyah dalam Al-Quran Al-Baqarah 150 fala takhshawhum wakhshawni janganlah kalian khasyah kepada mereka tapi khasyahlah kepadaku dalam lafaz lain surah Al-Maidah 44 fala takhshawun nas wakhshawni Jangan kalian khasyah kepada manusia, tapi khasyahlah kalian kepadaku. Jadi itulah yang bernada perintah. Kadang ada ayat yang berisi pujian kepada orang-orang yang takut. Kalau tadi bernada perintah, sekarang bernada pujian seperti contoh dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nur mulai 36 sampai 38 Allah menyatakan rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Di masjid-masjid itu ada beberapa orang fokus ibadah mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan sholat, dari menunaikan zakat dan mereka sangat takut disebut dengan lafad ya khafuna dengan lafad khauf mereka takut terhadap suatu hari yang di hari itu hati-hati dan pandang pandangan-pandangan manusia terbalik. Hari apa itu? Hari kiamat. Dia takut kepada hari kiamat. Tapi apakah dia pasti menderita di hari kiamat? Belum pasti. Karena dia ahli ibadah. Walaupun ahli ibadah takut. Semakin hebat ibadahnya, semakin besar rasa takut kepada Allah Azza wa Apakah yang ditakutinya itu pasti teralami? Belum pasti. Kalau toh teralami apa yang dia alami atau penderitaan apa yang dia akan alami, dia juga belum tahu. Khauf juga itu pujian ya juga dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16 tentang orang-orang mukmin ahli surga Allah menyatakan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a Orang mukmin ahli surga, calon-calon di surga itu adalah orang-orang yang rusuk-rusuk mereka renggang dari tempat tidur mereka. Apa maknanya? Salat malam. Terus dikatakan oleh Allah yad'una rabbahum, mereka menyeru kepada Allah khaufan wa tama'an dengan penuh rasa takut tapi penuh rasa harap. Takut ibadahnya itu ditolak. Takut bahwa Allah tidak menerima sholat yang dia lakukan di malam itu. Tapi ada harapan, harapan memperoleh pahala, harapan memperoleh ampunan, harapan diselamatkan dari azab khaufan wa sama'ah Ini pujian Allah kepada orang itu salah satunya karena adanya rasa takut. Allah pun menyatakan dan ini bernada pujian adanya khauf adanya khasyah adalah ciri orang itu menggunakan akalnya secara benar seluruh manusia berakal tapi tidak seluruh manusia menggunakan akalnya secara benar cerdas sih cerdas pinter sih pinter tidak semua yang cerdas, yang pintar itu berakal, enggak. Betapa banyaknya orang kafir, orang musyrik, cerdas, pintar, sampai kecerdasan kepintarannya itu mengundang decak kagum setiap orang tapi pas pada sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, dengan agama gitu ya akalnya tumpul seperti orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang kafir. Banyak orang cerdas tapi menyembah berhala. Banyak orang yang cerdas tetapi tidak beragama, tidak bertuhan alias ateis. Banyak orang yang pintar tetapi pas dia harus menyembah kepada sesuatu yang harus dia sembah, yang dia sembahnya sesama makhluk, bahkan yang lebih hina daripada manusia. Menyembahlah kepada patung, menyembahlah kepada pohon, menyembahlah kepada batu dan benda mati yang lainnya. Adapun orang yang cerdas oleh Allah disebut dengan sebutan ulul albab. Allah berfirman, dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du mulai 19 sampai 21 Innama yatadhakkaru ulul albab Hanyalah yang mampu mengambil pelajaran hanyalah ulul albab Orang-orang yang menggunakan akalnya secara benar Lalu Allah menerangkan ciri-ciri ulul albab Ciri-ciri orang yang akalnya dipergunakan secara benar. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusa wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ulul albab adalah orang-orang yang selalu menunaikan janji-janji mereka kepada Allah dan tidak pernah melanggar perjanjian itu. Ingat, seluruh kita muslim ataupun kafir bahkan yang ateis itu pernah dahulu berjanji kepada Allah. Ketika semua manusia itu masih di alam rahim ibunya masing-masing. Sebelum ruh itu ditiupkan kepada janin ada dialog antara ruh itu dengan Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya, "Alasta bi rabbikum? Alastu alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku Rabb kamu?" Dia menjawab, "Bala syahidana." Iya, kami bersaksi. Itu perjanjian. Nah begitu gubrak lahir ke alam dunia Allah ingatkan lagi perjanjian itu diperkuat lagi dengan dikirimnya syariat melalui para nabi, para rasul, para ulama, para duat, para mubalik, para asatidah diingatkan lagi. Tapi mereka kebanyakan manusia melanggar, nggak peduli. Akalnya tidak digunakan secara benar. Ulul albablah orang yang menunaikan janji kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian itu dan orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan dan mereka khasyah kepada Allah dan khauf kepada su'ul hisab. Su'ul hisab itu hisab yang buruk. Ketika menyebut takut kepada Allah disebut khasyah. Karena takutnya itu dengan ilmu. Tahu, kenal siapa Allah, bagaimana Allah. Allah itu syadidul iqab. Allah itu muntakim muntakim itu maha pembalas terhadap semua dosa sekecil apapun yang kita lakukan. Inna minal mujrimina muntakimun Kami kepada orang yang berdosa itu maha pembalas loh. Ya bisa ada orang yang lolos sedikit pun dari kesalahan. Ada perhitungan sekecil apapun. Ya. Jadi saking mengenal Allah secara dekat muncul berbagai macam rasa bergejolak di dalam dada. Ada mahabbah, ada roja, ada khauf, ada khasyah. Semuanya itu menyatu. Salah satunya adalah khasyah, takut kepada Allah. Takut itu karena ilmu. Makanya disebut wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab dan mereka khauf terhadap su'ul hisab. Khauf kenapa? Pertama, bagaimana buruknya hisab mereka enggak tahu secara pasti. Kedua, belum tentu mereka mengalami su'ul hisab hisab yang buruk. Mungkin hisabnya ringan, enteng, bagus dan tidak begitu ruwet yang teralami oleh dirinya, tapi tetap khawatir, ya. Itu bernada pujian kepada orang-orang yang memiliki rasa takut baik khasyah ataupun khauf mereka disebut ulul albab orang-orang yang mampu mengambil pelajaran kadang di dalam ayat Allah menyebut khauf sebagai sesuatu ibadah hati, amalan hati yang mulia yang Allah janjikan kekuasaan, power di muka bumi. Allah hanya akan berikan kekuasaan kepada sesama muslim yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang muslim tidak memiliki rasa takut, kekuasaan itu Allah berikan kepada orang yang akan menyengsarakan kaum muslimin. Sebagai apa? Takzir sebagai sanksi dari Allah kepada kaum muslimin yang apa? Yang jauh dari Allah, yang enggak takut kepada Allah, enggak cinta kepada Allah, enggak ada roja kepada Allah. Allah azab di dunia dengan cara dibuat menderita dalam kehidupan dunia dengan cara diberi pemimpin yang tidak takut kepada Allah. Disengsarakan kaum muslimin oleh pemimpin seperti itu. Allah berfirman, dalam surah Ibrahim ayat 13 sampai 14 wa qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udanna fi millatina Berkatalah orang-orang kafir Ini orang kafir kalau punya power Punya kekuasaan Gini nih sifat sikapnya nih Berkata orang-orang kafir kepada para utusan yang datang kepada mereka. Kalau zaman bahula para utusannya langsung nabi atau rasul. Sekarang zaman nabi zaman rasul sudah tidak ada ya para utusannya itu para duat, para ulama, para dai, para ustaz, para mubalir yang menyampaikan ayat Allah seperti apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul dahulu. Berkata nih si orang kafir yang berkuasa, lanukhrijannakum min ardina. Kami akan usir kalian dari tempat tinggal kami. Dari negeri ini, dari kampung ini, kami usir kamu. Au lata'udanna fi millatina atau kalian kembali kepada sistem kami, kepada agama kami, kepada keyakinan kami. Ancam tuh Ikut kami atau keluar dari sini. Itu orang kafir. Kalau berkuasa demikian tuh. Apa kata Allah? Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim. Kata Allah, Allah mewahyukan kepada para rasul itu apa isi wahyu Allah? Lanuhlikan nadzalimin. Kami pasti akan hancur leburkan tuh orang-orang zalim yang tadi ngancam teh. Hancurkan terus walanuskinannakumul arda mim ba'dihim kami akan berikan kekuasaan kepada kalian di muka bumi setelah kehancuran orang-orang kafir tadi. Tapi ada syaratnya. Allah menyatakan zalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Tapi itu diperuntukkan bagi orang yang takut kepada maqami dan takut kepada ancamanku. Takut kepada maqam Allah dan takut kepada ancaman Allah. Maqam maknanya Isim makan bisa, isim zaman bisa dari qama. Apa arti qama? Berdiri. Maqam dengan makna isim zaman berarti maknanya apa? Saat berdiri. Orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri kelak di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar nanti harus memper mempertanggungjawabkan seluruh amal yang pernah dilakukannya. Takut tuh, takut binasa, takut menderita di saat itu, penderitaan di saat itu nggak ada bandingannya tuh. Karena itulah dia tidak ingin menderita di saat itu, maka ketika hidup di dunia dia berusaha mendekat kepada Allah. Nah, orang yang memiliki rasa takut itulah yang Allah janjikan kekuasaan tadi. Ini janji dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang menyebabkan kaum muslimin mulia dalam kehidupan di dunia adalah karena dimuliakan oleh Allah. Kalau hina dihinakan oleh Allah. Kenapa orang muslim dimuliakan oleh Allah? Karena loyalitas mereka kepada ajaran Allah. Tingkatkan loyalitas ini, akhlak, ibadah, terutama akidah, tauhid kepada Allah. Terutama amalan hati, perkuat mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Khauf atau khasyah atau rahbah kepada Allah SWT Tingkatkan tawakal kepada Allah. Tingkatkan raja kepada Allah. Maka efek dari semua itu luar biasa nanti. Allah pilihkan pemimpin-pemimpin yang akan mensejahterakan mereka di dunia, menyelamatkan mereka di akhirat. Kenapa? Generasi awal dari kaum muslimin zaman bahula oleh Allah diberi pemimpin sekaliber khulafaur rasyidin. Sekaliber Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hampir separuh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena kualitas rakyatnya yang begitu dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah muliakan mereka dengan diberikan pemimpin yang soleh. Itu cara untuk meraih kemuliaan kaum muslimin. Ya. Allah Azza wa Jalla kadang menyatukan antara khauf dengan dua jenis anugerah Allah mengisyaratkan siapa yang punya rasa khauf takut kepada Allah Allah beri anugerah ini hudan wa rahmah petunjuk atau hidayah dan juga rahmat itu karena ada khauf Allah berfirman hudaw wa rahmatul lilladzina hum lirabbihim yarhabun Allah berikan hudan, Allah berikan rahmat lilladzina hum li rabbihim yarhabun kepada orang-orang yang mereka itu merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah kedua, anugerah ketak pertama eh, untuk orang yang takut adalah diberikan kekuasaan. Kedua diberi hudan dan rahmat. Ketiga, ah, ini modal kita untuk apa? Untuk bisa bahagia di dunia, di akhirat, selamat dari azab di akhirat, yaitu maghfirah dan pahala yang dua-duanya besar, ampunannya besar, menghapus sejumlah besar dosa dan pahala Allah limpahkan dengan limpahan yang jumlahnya juga banyak. Bagi orang yang takut kepada Allah. Coba perhatikan umpamanya Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-12. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah kepada Allah bil ghaibi. Padahal khasyah apa padahal mereka dengan Allah itu gaib padahal Allah itu gaib dalam pandangan dia saya tanya gaib itu ada apa tidak ada cuma tidak terjangkau oleh panca indera kita tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tidak tercium gitu ya pokoknya tidak terjangkau oleh seluruh indera yang kita miliki. Tapi ada termasuk manusia. Sekarang bagi kita banyak manusia gaib. Umpamanya wali kota Bandung. Bagi kita gaib sebab kita nggak tahu, nggak kelihatan, nggak melihat, nggak mendengar, nggak tersentuh. Nggak ada di sini. Ada nggak? Ada. Di mana? Nggak tahu di mana. Sedang apa? Tapi pasti ada gaib bagi kita presiden gaib bagi kita sekarang kecuali kalau kita ada di hadapannya tidak gaib lagi Allah ada tidak ada di mana di atas arus wajib kita yakini ayat hadis menyatakan demikian Setidaknya ada tujuh ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Allah di atas arsh, Ar-Rahmanu alal arsh istawa, thumma istawa alal arsh dan seterusnya. Ya, itu ayat. Bagaimana istiwanya di atas Allah di atas arsh, laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya. Tidak sama dengan istiwanya orang di atas sesuatu. Tidak Apakah Allah istiwa di atas aras itu menempati dan nempel? Enggak. Ba'inun min khalqi. Dia itu terpisah dari makhluknya. Termasuk aras. Apapun yang terjadi pada diri aras, enggak berpengaruh apa-apa kepada Allah Azza Ya. Loh sebelum aras ada, terus Allah di mana? Nah kan begitu pertanyaannya ya. Ayat tadi menyatakan setelah Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, terus Allah istiwa di atas ars. Walladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal arsy. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara kedua-duanya dalam enam hari kemudian setelah itu barulah dia istiwa di atas ars menempati ars enggak bainun min khalqi jadi ah, di mana Allah? Allah di atas ars. Kelihatan? Enggak. Terjangkau oleh indra indra kita? Enggak. Gaib. Innalladzina yakhshawna rabbahum. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghaibi padahal dia gaib. Kenapa kalau dia gaib tidak kelihatan harus takut? Sebab dia melihat kita. Allah Azza wa Jalla telah menyatakan thumma stawa al arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum Walaupun Allah istiwa di atas ars tapi Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, ke dalam tanah apa yang keluar dari dalam tanah, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, semua Allah ketahui. Tak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang nyata, yang terbersit di dalam hati kita Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka kata orang Sunda mah nu digerenteskeun dina hate Allah uninga itu yang enggak nampak apalagi yang nampak Allah serba mengetahui bagaimana kita tidak takut tidak khawatir ya oleh karena itulah walaupun gaib dia takut. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib sesungguhnya bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka padahal dia gaib lahum maghfiratu wa ajrun azim bagi mereka akan diberikan maghfirah alias ampunan dan pahala yang sangat besar kita sudah jelaskan maghfirah ampunan itu mencakup dua ya. Pertama apa? Ditutupnya itu dosa ketika di dunia. Dirahasiakan. Tidak diekspos ke orang lain. Kredibilitasnya terjaga. Nama baiknya tetap terjaga. Padahal dia pendosa. Di akhirat itu dosa dihapus dari catatan, di cancel azab yang tadinya dicanangkan untuk dia. Dia melakukan dosa, dosanya dirahasiakan di dunia, diampuni di akhirat. Itu magfirah. Dan salah satu penyebab turunnya magfirah kepada seseorang adalah ada rasa takut. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi Sungguhnya orang yang merasa takut kepada Allah padahal dia gaib. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi dia akan diberikan maghfirah, ampunan dan pahala yang amat sangat besar. Di akhirat orang itu diberi surga. Dua lagi, enggak tanggung-tanggung. Satu aja sudah, aduh Puasnya itu bingit kata anak muda sekarang. Ini dua. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-46 waliman khafa maqami waliman khafa maqama rabbih jannatan bagi orang-orang yang takut kepada makam Robnya. Makam Robnya maknanya adalah saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Takut kepada hari kiamat. Di hari itulah kita berdiri di hadapan Allah untuk dihisab, dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Mengerikan, takut sekali. Ketika di dunianya memiliki rasa takut aduh di akhirat itu nanti saya kayak apa ya gitu. Makanya karena takut dia taat ketika di dunia. Dia ingin bertemu dengan Allah itu dalam keadaan penuh optimisme, penuh harapan karena dia punya tabungan berupa iman dan amal soleh yang cukup ketika di dunia. Orang yang takut kepada hari akhirat Lalu di dunianya dia loyal Dia komit kepada aturan Allah Allah akan berikan dua surga Waliman khafa maqama jannatan dalam surah An-Naziat 40 dan 41 Allah berfirman wa amma man khafa maqama man wa amma man khafa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Adapun orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah Lalu dia menahan diri dari hawa nafsu. Dia tidak mau melanggar ayat Allah. Sekali melanggar terancam nanti nasib kita di akhirat. Babak belur nanti ketika di hadapan Allah. Hawa nafsu ini mengajak kepada seluruh keburukan. Hampir semua keburukan itu memiliki daya tarik yang besar loh. Sekali mencoba ketagihan pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Sulit untuk dihentikan. Dia terapa? Terkecanduan eh, dengan keburukan yang sekali dia lakukan. Dan itu berbahaya. Mengancam nasib dia di akhirat ketika kelak dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa orang yang takut kepada saat itu. Lalu di dunianya dia menahan diri dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat menetap dia. Allah berikan surga kepada orang itu, ya. Dalam Al-Bayyinah ayat yang ke-8 Allah memberikan surga aden kepada orang seperti itu Allah berfirman Jazauhum inda rabbihim jannatu adanin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya jangan dibayangkan Cikapundung apalagi Citarum ya ah di bawahnya sungai mah tuh seperti orang balai endah nanti setiap hujan banjirnya banjirnya juga kayak lebih pekat daripada bajigur orang menghindari sungai itu kalau di dunia jangan dibayangkan itu di surga sungainya uh jernih ya jangankan di surga tuh di dunia aja di negara-negara yang sudah maju di Eropa ya di negara-negara Asia Timur yang sudah maju setiap sungai itu jadi objek wisata. Jernih, bersih. Di pinggir-pinggirnya itu dibuat seperti taman. Ada bunga-bunga, ada kursi-kursi tempat duduk di sana. Kadang ada ayunan, prosotan untuk anak-anak ya yang membawa keluarganya ke sana. Gak ada yang buang sampah di sana. Nggak ada yang mancing sembarangan bisa mancing boleh tapi harus sudah harus punya SIM surat izin mancing. Dan ada pendidikannya beberapa bulan. Ikan yang bagaimana yang boleh diambil kalau kena ya kalau kena harus digimanain gitu itu. Ada SIMnya kalau ada orang lagi mancing didatangi polisi mana SIM. Kalau enggak bisa ditangkap itu. Ya. Sebab itu orang bisa memperlakukan ikan secara sewenang-wenang tidak berperi keikanan. <laughs> Ada ilmunya yang diajarkan kepada orang itu sebelum perlesim. Itu di dunia saja sudah enak, nyaman. Ya, pagi-pagi kita bawa aja roti-roti yang sudah basi. Di sungai-sungai itu ada angsa-angsa liar. Bebas. Tak takut kepada manusia karena mereka merasa terlindungi. Nggak pernah ada manusia yang mengganggu mereka. Setiap ada manusia pasti bawa makanan. Lempar itu. Siapa namanya? Siratis yang Burung is. para rek maraban angsa. Maraban tenaunnya. Ngasih makan ke angsa dilempar ke atas, ternyata disambar oleh burung dari atas. Siap. Wah, asik juga. Menyenangkan itu baru di dunia. Ya akhirat sungainya terdiri dari air yang jernih, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak, tapi tidak membuat mabuk, ya. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin ya gambaran surga yang disediakan uh, bagi orang-orang yang bertakwa di dalamnya itu ada sungai-sungai yang terdiri dari air yang sangat murni tidak asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh ada sungai-sungai susu yang tidak pernah basi, tidak pernah berubah rasanya. Kalau susu di kita malam-malam dibiarkan, besoknya sudah basi, sudah berubah ya. Dan seterusnya. Balasan bagi orang-orang itu di sisi Allah adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Zalika liman khasyya rabbah Dan itulah balasan bagi orang yang khasyah kepada Allah Yang takut kepada Allah Nah Jangankan Allah Azza wa Jalla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau mengajarkan Quran hanya kepada orang-orang yang takut. Hanya mereka yang menerima yang tersentuh hatinya dengan Al-Qur'anul Karim. Yang tidak punya rasa takut dibacakan ayat malah ngajebian malah ngalelewe. Ini tidak ada bahasa Indonesianya. Nah, mengaji ben itu mencibir. Kalau ngalelewe apa? Kalau ngalelewe ngeledek. Ngeledek ada lagi dalam bahasa Sunda. Tapi orang-orang yang memiliki rasa takut itulah yang bisa mengambil pelajaran dari dibacakannya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-51 Wa andir bihil ladhina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi' la'allakum tattaqun Kata Allah Berikan peringatan dengan Al-Quran Orang-orang yang takut disebut dengan sebutan ya khafun takut terhadap apa ayyuhsyaru ila rabbihim takut ketika mereka ditunggu, dikumpulkan kepada Allah yang tidak ada bagi mereka selain Allah pelindung ataupun pemberi syafaat orang yang yakin satu-satunya pemberi syafaat, satu-satunya pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kelak semua mereka akan dikumpulkan. Kalau dikumpulkan dalam keadaan durhaka kepada Allah, aduh bahaya, babak belur. Takut terhadap nasib mereka di saat itu. Nah, yang memiliki rasa takut terhadap akhirat itu, coba berikan peringatan Al-Quran. Bacakan Al-Quran, sampaikan ayat kepada mereka. La'allahum yattaqun. Pasti mereka itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Qaf ayat 45 Allah berfirman, "Wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Ini ayat yang terakhir dari surah Qaf. Dan berikan peringatan dengan Al-Quran orang yang takut terhadap ancamanku. Allah pun dalam surah Yasin ayat yang ke-11 berfirman. Ini masih dalam konteks bacakan Al-Qur'an kepada orang yang memiliki rasa takut. Dakwahi orang-orang yang memiliki rasa takut. Maka pasti dia akan menyambut seruan dakwahmu. Surah Yasin ayat yang ke-11 menyatakan innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Hanyalah kamu memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan azikar di sana Quran wa khasyar rahman bil ghaib dan mereka takut kepada Allah yang marahman padahal Allah itu gaib bagi mereka. Allah mengisyaratkan orang yang yang merasa takut adalah orang yang mudah mengambil menyerap pelajaran. Makanya ketika kita membahas bab tentang ilmu salah satunya adalah al asbabul mu'inatu li talabil ilm, beberapa penyebab yang bisa membantu atau beberapa faktor yang bisa membantu di dalam mencari ilmu menghafalkan ilmu memahami ilmu diantaranya adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bertakwa tidak akan lepas dari rasa takut kepada Allah rasa takut ini yang membuat orang itu mudah mengambil menyerap pelajaran takut kepada Allah Allah menyatakan saya zakarumai yakhsha itu surah al-ala ayat yang ke-10 saya zakaru akan bisa mengambil pelajaran Siapa? Mayyakhsha orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu rasa takut hilang, ini ya rasa takut hilang, tumpulah otaknya untuk memahami ilmu. Rasa takutnya diasah menjadi tajam, menjadi besar, maka daya hafal dia semakin kuat, daya analisa dia semakin tajam, semangat dia untuk belajar semakin tinggi Allah mudahkan semua itu. Allah yang maha mengatur seluruh kehidupan. Yang memberi semangat kepada kita atau yang memberikan kemalasan kepada kita itu semua ya Allah. Yang membuat kita menangis ataupun tertawa. Semuanya Allah. Seperti yang membuat kita hidup ataupun mati. Semuanya itu Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang membuat manusia itu tertawa ataupun menangis. Dia pulalah yang membuat manusia itu hidup ataukah mati. Allah pula yang membuat manusia itu rajin ataupun malas. Dan itu berdasarkan amal yang kita lakukan sebelumnya. Orang itu memiliki rasa takut kepada Allah lalu diaplikasikan mendekat, takarub ibadah, Allah berikan kecerdasan. Allah mudahkan dia untuk memahami ilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, intat tat in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Hei orang-orang yang beriman, bila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kamu. Furqan itu ilmu yang yang bisa membedakan antara hak dengan batil. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan memudahkan kalian di dalam mempelajari suatu ilmu, memahami suatu ilmu. Apa yang membuat mereka mudah mengambil pelajaran rasa takut itu kepada Allah Azza wa Allah menyatakan, "Saya dhakaru mayyakhsyar akan mudah mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki rasa takut. Berdasarkan hal itulah maka rasa takut kepada Allah memiliki faidah dan keuntungan yang sangat besar ya yang sangat dahsyat yang tanpa kita sadari ternyata memiliki efek yang besar dalam kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Allah pun menerangkan dalam Al-Quranul Karim bahwa seorang hamba tidak boleh merasa takut bahwa Allah akan mendoliminya. Rasa takut kepada Allah itu harus tapi tidak boleh ada perasaan sedikit pun takut Allah itu tidak adil. Takut Allah itu zalim, takut bahwa Allah tidak menerima amalnya, iya. Perlu diwaspadai dan Allah tidak zalim. Tidak sewenang-wenang kamu mau mau ikhlas mau tidak mau bagus mau tidak ibadahnya karena kamu goreng patut ditolak. Enggak, itu tidak adil, itu zalim ya. Kalau kita takut amal kita tidak diterima, mungkin karena faktor niat. Aduh, tadi rasanya rada ingin kapuji mengesan, kubatur gitu. Atau aduh jangan-jangan amal yang saya lakukan tadi ada satu dua poin yang menyelisihi contoh dari Rasul SAW Karena begitu niat kita keliru, niat kita salah, Allah tolak ana agna syurakai anisyirki faman amila amalan ya asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu aku ini kata Allah dalam hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu siapa saja orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya. Niatnya dibagi dua, 95% untuk Allah, 5% untuk pujian orang, untuk keuntungan duniawi atau yang sejenisnya. Berarti menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal niat tuh. Siapa orang yang menyekutukan aku dalam amalan yang dia lakukan aku tinggalkan dia aku tinggalkan perbuatan syirik yang dia lakukan itu syirik syirik kecil takut atau takut amal kita ditolak karena tadi ada amal ibadah yang kita lakukan yang menyimpang dari sunnah Nabi saw. Nabi bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun siapa yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contohnya dari aku maka itu tertolak saya pernah jelaskan jangankan jangankan Jangankan mengamalkan satu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan amalan yang dicontohkan tapi kadarnya berlebih dari yang dicontohkan itu pun ditolak. Ingat nggak kepada tiga orang sahabat yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi kepada para istri Nabi gimana sih amalan Nabi malam ataupun siang? Dijawab oleh para istri Nabi, kalau malam beliau tidur, tapi seperti sepertiga akhir malam bangun lalu sholat sampai subuh. Siangnya gimana? Siang kadang-kadang saum, kadang-kadang tidak. Maksudnya saum sunat. Kalau Ramadan pasti tiap hari saum. Ini saum sunat, kadang saum sunat, kadang tidak. Terus selain ibadah apa yang beliau lakukan? Wa kana fi mihnati ahli. Beliau suka bantu-bantu keluarganya. Suka menambal pakaian yang sobek. Suka menyambung tali sendal yang putus, memunguti sampah-sampah di rumahnya. Itu begitu tuh. Sunnah Nabi adalah membantu istri. Membantu istri sunnah Nabi ya. Bukan hanya jenggot, bukan hanya cingkrang, bukan hanya poligami. Membantu nyapu, ngepel, cuci, nyupir, cuci piring. Di rumah itu juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lagi ngepel di, di, di, telepon oleh kawan, ayo ketemu sebentar saya lagi melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandut? Bukan. nyepel <laughs> Iya. Tiga sahabat ini merasa enteng ya yang dilakukan oleh Nabi saw Lalu yang satu menyatakan, adapun saya akan sholat semalaman, nggak akan tidur. Kalau Nabi kan ada tidurnya ya. Saya akan sholat semalaman. Sholat apa? Tahajud. Tahajud disyariatkan nggak? Iya. Oleh Quran atau oleh hadis? oleh dua-duanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak itu surah al-isra hadis lebih banyak lagi yang satu lagi saya akan saum sunnah tiap hari Enggak akan pernah nggak saum saum sunnah disyariatkan apa tidak ya disyariatkan sunnah nabi apa bukan ya yang satu lagi aku nggak akan nikah karena ingin fokus ibadah, nggak mau terganggu oleh ngepel nyupir tadi, enggak. Apalagi kalau sudah berumah tangga, istrinya ngidam lagi, itu clear. Tengah malam hujan angin dordar gelap ingin rujak. Kalau nggak digugu jejeritan umpamanya. <laughs> Tahu jejeritan meraung-raung. Sudah punya anak diurusin lagi mengganggu ibadah. Saya nggak mau nikah. Niatnya bagus fokus ibadah. Nah yang ketiga nggak perlu dilirik lah ya. Yang satu dan dua ini mengamalkan tahajud. Yang kedua saum terus. Oleh Nabi SAW dipanggil Antumul ladhina kultum kada wa kada Kaliankah yang berkata begini, begini, begini Fawallahi ana akhsyakumillah Wa atqakumillah Demi Allah Aku itu orang yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Tapi aku sholat malam, aku pun tidur. Aku saum sunat, kadang-kadang aku pun tidak. Wa ana atazawwaju aku, aku pun menikahi beberapa wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan umatku. Orang tadi melaksanakan tahajud dan saum sunnah. Dua-duanya sunnah apa bukan? Sunnah. Tapi kenapa ditolak? Kadarnya ber, berlebih dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal yang diamalkannya apa? Sesuatu yang disyariatkan, tapi kadarnya berlebih ditolak. Bayangkan. Apalagi kalau mengamalkan apa yang tidak dicontohkan. Maka akan lebih ditolak lagi. Jadi kadang orang beramal dengan amalan yang hebat tapi hatinya takut. Dan Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an, "Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Ahli surga, calon pisurga, orang mu'min itu orang-orang yang telah mengamalkan apa yang sudah mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Aisyah radhiyallahu anha salah faham terhadap ayat ini Ya Rasulullah apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka yang sudah mengamalkan amal keburukan gitu mencuri, berjudi dan seterusnya makanya mereka takut? Enggak, ya, laisal amru kama tadhunnin. Ayat itu tidaklah seperti yang kamu fahami hai Aisyah. Tapi yang dimaksudlah orang-orang yang telah beramal soleh secara maksimal, tapi mereka takut amal-amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu Mungkin karena faktor niat yang kurang ikhlas tercampur oleh sesuatu yang merusaknya, apalagi zaman kiwarinya. Apapun amal yang dilakukan, kejadian yang dialami selalu diabadikan dan di-share ke banyak orang. kejedot saja ke jendela sampai benyut di foto cok. tadi kejedot euy <laughs> nih buktinya kan gitu sekarang mah ya apalagi mau melakukan amal ibadah coba mungkin saja yang ngaji begini ada yang cek di foto lalu saat yang sama sudah nempel di Facebook lagi ikut kajian Ustadz Fulan di Masjid Anu seru loh Ah, gitu kan? Sekarang kan begitu rata-rata. Zaman now gitu. Jadi dikhawatirkan merusak. Apalagi kalau haji dan umroh di depan apa namanya Ka'bah, ya ada orang. Tolong ya, foto sama HP saya, saya mau berdoa. Ekspresinya diserius-seriuskan, ya. Kalau pas ekspresinya pasti foto kurang serius, oh Sekali lagi sekali kurang serius. Dia berdoa apa enggak? Enggak dusta dia bohong. Karena hanya acting, hanya apa namanya ekspresi yang serius, seolah-olah khusyuk dalam berdoa gitu di depan Ka'bah. Udah besoknya ditempel saat terindah di depan Ka'bah. Coba bayangkan. Para sahabat zaman dulu sangat takut ria. Uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyiatikum. Sembunyikan amal-amal baik kalian sebagaimana kalian menyembunyikan amal-amal buruk kalian. Amal buruk mah nggak pernah di-share ke orang. Amal baik ya, itu yang merusak amal. Nah, jadi kalau Allah menolak amal seorang pasti ada sebab. Boleh kita takut amal kita tidak diterima untuk bahan introspeksi. Agar ke depan ibadah kita lebih berkualitas. Adapun takut kalau Allah zalim nggak boleh. Mustahil Allah zalim. Ini haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku haramkan berbuat dolim atas diriku sendiri. Maka kalian pun jangan saling mendolimi. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Toha ayat 112 wa may ya'mal minas solihat wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma kata Allah azza wa jalla Siapa orang yang mengamalkan amal soleh dan dia mukmin, iman dan amal soleh, iman menjadi landasan, amal soleh menjadi amal yang dibangun di atas landasan iman tadi, maka dia nggak perlu takut kepada kezaliman ataupun hadma zulman dan hadma maknanya sama kezaliman tapi berbeda rinciannya ketika dua kata ini bertemu kalau zulman maknanya az-ziyadatu fis ditambah kadar dosa dari amal yang sebenarnya Amal buruknya hanya sempit, tapi ditulisnya gede. Itu zalim apa tidak? Enggak. Nah, itu zalim. Ya. Kalau hadma sebaliknya Anakas minal hasanat. Kita sudah beramal hebat kok ditulisnya cuma seemprit. Zalim apa tidak? Tidak, tapi namanya hadma. Ya, maknanya sama dengan zalim juga ya. Jangan khawatir amal kita dicatat secara zolim oleh para malaikat enggak. Jangan khawatir ada amal-amal baik yang kita lakukan tapi luput dari catatan malaikat enggak. Jangan khawatirkan itu. Saya mah kenapa beramal terang-terangannya? Khawatir malaikat enggak nyatet. Makanya kan kalau saya terang-terangan banyak saksi, jangan khawatir demikian. Allah berfirman may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wala hadma Siapa orang yang beramal soleh dan dia mukmin, jangan khawatir dia akan didolimi ataupun terkena hadma. Maknanya jangan khawatir bahwa kesalahan-kesalahannya akan ditambah Walaupun dia nggak berbuat kesalahan, nggak, jangan khawatir begitu. Dan juga jangan khawatir pahala amal kebaikannya akan dikurangi tanpa sebab, nggak. Allah pun berfirman, wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi. Ini perkataan siapa? bangsa jin yang dikutip oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Jin ayat yang ke-13 kata jin wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih sesungguhnya kami ketika kami mendengar petunjuk petunjuk ini Al-Qur'an hadis yang disampaikan terdengar oleh mereka amanna bihi kami pun beriman kepada petunjuk itu Mungkin di sini ada para jin yang hadir, ikhwan dan akhwat di kalangan para para jin. Ketika mendengar penjelasan kami pun beriman kata jin. Nah, Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, la yakhafu ayyun qasamin hasanati wa la yuzadu fis sayyiati li annal bakhas an-naqas warrahaq al-udwan wa ghisyanul maharim. Kata Ibnu Abbas, para jin setelah ini wa anna lamma saminul huda amanna Kata Ibnu Abbas, ketika para jin menyatakan, ketika kami mendengar petunjuk, kami beriman, terus jangan khawatir mereka terkena bahas, juga jangan khawatir, tidak khawatir terkena rohak. Kata Ibnu Abbas, al bahas artinya pengurangan dari pahala, ar artinya penambahan dari dosa tidak khawatir pahala dari amal baik yang dilakukannya itu akan berkurang tanpa sebab. Tidak khawatir juga bahwa dosa-dosa akan ditambahkan tanpa adanya sebab. Enggak. Para malaikat adil dalam menuliskan dan Allah yang maha adil yang juga mengetahui semua itu dan menegakkan keadilan. Itulah penjelasan tentang khauf dan khasyah. Ada beberapa ayat yang memberikan petunjuk bagaimana sih agar kita ini memiliki rasa khauf dan khasyah. Salah satunya adalah Salah satunya Belajar ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah yang menyebabkan kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ilmu itu kita peroleh yang berupa petunjuk ikuti, tidak hanya tahu tapi aplikasikan. Ketika petunjuk itu diikuti, kita nggak akan pernah khawatir dan sedih, nggak pernah takut kita terzolimi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 38. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولهم يحزنون Siapa orang yang mengikuti petunjuk aku fala khaufun alai mereka tidak akan merasakan ketakutan walahum yahzanun mereka juga tidak akan berduka cita tidak akan bersedih tidak takut apa tidak sedih apa maknanya mencakup banyak hal salah satu salah satu diantaranya adalah tidak takut terzolimi oleh Allah karena Allah itu tidak pernah zolim tidak takut dosa-dosanya bertambah tepu pugu nggak pugu pugu tanpa alasan tanpa sebab nggak tidak takut pahala-pahalanya hilang tanpa sebab kalau ada sebab lalu pahala hilang ya dia takut pahala bisa hilang apa tidak bisa salah satunya apa ria dan sumah terutama sumah nih waktu berbuatnya ikhlas besoknya diberitahukan ke orang-orang ingin didengar berita dari dia bahwa kemarin dia berbuat baik. Terhapus nggak tuh pahala? Terhapus. Walaupun sudah berlalu puluhan tahun karena salah gaul. Kita gaul dengan orang yang sok pamer, sok ria dengan amal yang dilakukannya ya. Uh, saya mah tadi malam tahajud khusyuk banget ya. Tapi tidak sehebat tiga hari yang lalu tuh. Saya juga tiga hari lalu bangun, masya Allah itu tiga jam, serasa tiga menit. Ah, dibanding setahun yang lalu itu semua gak ada apa-apanya. <laughs> kita enak dengarnya enggak? Enggak, kepanasan kita. Lalu ingat sepuluh tahun yang lalu kita juga melakukan hal yang sama. Sama itu sepuluh tahun yang lalu tuh. Suatu saat saya mimpi mimpi bertemu dengan Rasul SAW lalu ditim, di, diajak kamu WC ke WC wudhu sana lalu tiba-tiba saya bangun dalam bangun saya masih terbawa di alam mimpi saya ke WC gitu ya lalu wudhu setelah wudhu eh mana Nabi tadi oh ternyata bangun benar ah, terus aja saya tahajud itu dari jam 1 sampai adzan subuh saya nggak ingat apa-apa pingsan namanya. Saking khusyuknya dalam tahajud. Diungkit 10 tahun yang lalu tuh. Waktu mengerjakannya ikhlas karena Allah. 10 tahun kemudian terungkit karena salah gaul. Kehapus gak itu pahalanya? Kehapus. Takut akan hal itu kita jaga diri dari riak dan sumah, ujub dan takabur. Ya, Sembunyikan amal-amal baik kita di masa yang lalu. Ingat-ingat dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu untuk memotivasi kita untuk selalu tobat. Lupakan kebaikan-kebaikan. Imam itu Hajar al-Asqalani menukil satu uh, kutipan dari generasi as-salafus soleh alamatu sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebaikan itu empat. Pertama adalah zikrul dzunubul madiyah Mengingat-ingat dosa-dosa di masa lalu Untuk memotivasi kita agar kita selalu tobat Menyesal Kedua Nisyanul hasanatil madiyah Lupakan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu Pertama menjaga agar kita ini tidak ria tidak ujub, tidak sumah, tidak takabur gitu, ya tidak sok dengan semua kebaikan kita di masa lalu. Yang kedua agar tetap termotivasi untuk berbuat baik. Yang ketiga an-nadharu ila man huwa dunahu fid dunya melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan dunia. Lihat kepada orang yang lebih miskin, lihat kepada orang yang lebih rendah status sosialnya, lebih rendah tingkat eh, pangkat jabatannya agar selalu bersyukur ya. Keempat, anwan nadharu ila man huwa fauqahu fid Melihat kepada orang yang berada di atas dia dalam urusan agama, baik ilmu ataupun amal aku orang lain sudah hafal 10 juz eh saya mah juz ah, juga belum malu termotivasi untuk menyusul wah itu orang selalu ke masjid setiap azan saya madu masih berat ya termotivasi malu gitu takut lalu termotivasi lalu dia berupaya untuk seperti itu sekarang kan terbaliknya dalam hal dunia melihat ke atas, dalam hal agama melihat ke bawah. Kamu kok belang-belang ini. Sholat itu kadang sholat kadang mending itu si itu mah nggak pernah sholat sama sekali. Saya bersoleh segini teh. Jadi aja merasa baik, malah super buruk karena dia melihat yang jauh lebih buruk daripada dia ya. Seperti itu. Nah, takut bahwa amal kita berkurang karena ada sebabnya seperti ria atau sumah tapi takut amal pahala kita berkurang karena kezoliman para malaikat yang mencatat atau karena ketidakadilan Allah maka nggak boleh Allah mustahil zalim Allah pasti adil dan tidak akan pernah keluar dari sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah pun mengabarkan jangankan manusia yang sebenarnya secara fisik lembek dibanding benda-benda mati. Ada benda mati yang super keras, tapi bisa pecah karena takutnya kepada Allah SWT Ya. Sementara manusia yang secara fisik lembek, sok aja batu dipencet, ada lawa tidak? Tidak yang ada lawa itu apa ya? Ma, ma, apa tidak? Kan tidak ya? Coba perut kita. Coba apa badan kita bagian manapun nggak ada lawak kecuali kepala ya. Tapi batu tidak. Tapi kerasnya hati manusia bisa lebih keras daripada batu. Allah berfirman dalam Al-Quran wa inna minal hijarati Lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha Lama yashakaku fayakhruju minhul ma wa inna minha Lama yahbitu min khasyatillah Sesungguhnya di kalangan batu ada yang dari tengah-tengahnya terpancar air sungai pecah itu di antara batu ada juga yang pecah lalu keluar air dan di antara mereka ada yang hancur karena takutnya kepada Allah. Gunung, gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita yang banyak tanah sehingga longsor. Ini gunungnya di daerah timur tengah, batu yang keras luar biasa. Gunung batu yang begitu keras karena takutnya kepala bisa pecah. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas sebuah gunung, bukan ke manusia tapi untuk gunung Gunung diberikan beban kewajiban yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau dilanggar dosa nanti akan diadab. Kamu akan lihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah SWT Gunung yang sekeras itu hancur karena takut kepada Allah tapi hati manusia jauh lebih keras sehingga tidak ada rasa takut walaupun melanggar ayat Allah Azza wa Jalla betapa banyaknya orang yang tertawa ketika melakukan dosa ada nggak ketika oh, seseorang berdosa gibah ditegur eh kamu dosa <laughs> oh, iya maaf ya astagfirullah sambil ketawa ada banyak yang lebih parah diingatkan gibah itu dosa ngambek sok suci kamu emangnya kamu pasti gitu masuk surga sok-sok negor saya ada yang seperti itu banyak nah itu yang lebih nyebelin daripada yang tertawa tadi siapa yang berbuat dosa sambil tertawa kelak dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis menjerit wallahualam Berkata Mujahid, Mujahid ini seorang ulama tabi'in ahli tafsir murid Ibnu Abbas. Keilmuannya di bidang tafsir diakui. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsir dari Mujahid itu cukup bagimu. Berkata Mujahid, "Ma taradda hajarun min ra'si jabal." wala tufjaru nahrun min hajar wala kharaja minhu ma'un illa min khasyatillah nazala bidzalikal qur'anul karim tidaklah batu terbelah terpisah dari gunung batu dan tidaklah terpancar air dari sebuah batu yang keras dan tidaklah keluar air dari tengah-tengah batu seperti itu kecuali karena takutnya si batu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebelum syariat ini disodorkan kepada manusia, Syariat ini pernah disodorkan kepada makhluk lain yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat kepada dibanding manusia ya. Ditawarkan ke langit tidak mau, ditawarkan ke bumi tidak mau, ditawarkan ke gunung tidak mau. Mereka menolak karena khawatir tidak mampu memikulnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 72, "Inna aradna al-amanati 'alas inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Sesungguhnya kami telah menyodorkan amanah ini. Maksud amanah ini agama ini, syariat ini untuk dilaksanakan. Ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka enggan memikulnya dan takut tidak mau, tidak mampu melaksanakannya. Enggak ah. Dipikullah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu ya zalim, ya bodoh. Sama dengan amanah, kepemimpinan, jabatan. Untuk level apapun, sejak level desa, lurah atau ke kades kalau kecamatan kan nggak dipilih ya. Atau wali kota atau bupati atau gubernur sebentar lagi kan mau pesta ya. Apalagi presiden. Kalau orang yang berilmu mengetahui ditawarkan jabatan takut. Karena apa? Resikonya berat. Ada nikmatnya, ada enaknya ya. Dia bisa kaya raya, bisa berkuasa, bisa Telunjuknya itu sakti mandraguna loh. Tinggal tunjuk sana tunjuk situ semuanya semua orang jadi sibuk ya. Tapi tanggung jawabnya kelak. Orang yang berilmu, orang yang takut kepada akhirat enggak. Seperti itu tuh. Langit, bumi, gunung yang lebih hebat daripada kita ditawari surga. Asal kamu pikul dulu ini. Aduh nggak mau, kalau nggak bisa mikul, neraka wayahnya, wayahna, wayahnya. Apa boleh buat? <laughs> wala lihat surga iya enak, tapi lihat neraka. naudzubillah Enggak, enggak, enggak. Kislik-kislik-kislik orang datang. Saya yang memikulnya. Allah menyatakan zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh mau memikul amanah terberat seperti itu. Sama dengan tadi itu ya. Jabatan-jabatan yang menggiurkan tapi nanti di akhiratnya naudzubillah tanggung jawabnya super berat. Tapi karena orang-orang nggak -orang peduli apa yang terjadi di akhirat yang penting sekarang ini di dunia, eh banyak yang memikul itu ya. Wala haula wala quwata illa billah. Inilah ayat-ayat tentang khauf dan khasyah. Adapun hadis tentang itu jauh lebih banyak dan lebih seru. Tapi nanti Kamis depan ya. Sekarang mah cukup sampai Kamis depan mungkin libur dulu selama dua Kamis. Kamis tiga Kamis yang akan datang baru kita lanjut lagi. Tapi ingatkan bahwa materi nanti adalah As-Sunnah tentang khauf dan khasyah. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah puasa ayamul bid boleh dilakukan di tanggal selain 13, 14, 15 Hijrah? Enggak. Kalau di hari lain bukan ayamul bid, tapi boleh saum selain hari itu tapi bukan saum ayamul bid ya dibolehkan. Bagaimana rasa takut yang benar sehingga kita tidak merasa sempit dalam kehidupan dunianya. Seperti tadi, takut yang terpuji adalah takut yang menimbulkan efek yang positif ya memotivasi dia untuk menjauhi dosa-dosa karena dosa itu penyebab teradabnya kita dan adab adalah sesuatu yang kita takuti berupaya maksimal melakukan ibadah karena ibadah yang asal-asalan berisiko ditolak dan diadab, ya berupaya untuk loyal dan taat karena bila tidak loyal tidak taat kita akan terjerumus dalam apa yang kita takuti ya itu takut yang positif Bagaimana menumbuhkan di dalam hati rasa pengagungan kepada Allah dan bagaimana menumbuhkan rasa takut, cinta dan harap kepada Allah. Dengan ilmu, kenali Allah sedalam yang kita mampu, semakin dalam ilmu kita tentang Allah, semakin besar kadar cinta, khauf dan khasyah serta rojak kita kepada Allah. Jadi rasa takut kita kepada itu berbanding lurus dengan ilmu. Makanya Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang-orang berilmu karena ilmunya itu. Demikian juga cinta, demikian juga roja dan yang lain-lainnya termasuk tawakal, termasuk ikhlas makin berilmu akan semakin besar kadar ketawakalan, kadar khauf, kadar roja, kadar mahabbah, kadar ikhlas itu akan semakin besar. Nah, tapi ada tapinya. Mengenal Allah secara benar. Kalau ternyata pengenalan terhadap Allah keliru salah, maka efeknya akan jauh lebih buruk. Ya, salah satu di antara penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah fasadul i'tiqad. Rusak akidah. Apalagi konsep tauhid. Itu rusak, itu merusak hal-hal lain dan Allah akan tunjukkan dengan cara dia dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Apakah hari kiamat hanya dirasakan oleh orang yang hidup di masa itu bagaimana bentuk azab atau orang-orang yang telah mati juga merasakannya di kalangan orang-orang buruk tidak hanya orang yang hidup di dunia yang merasakan goncangan hari kiamat termasuk orang yang hidup di alam kubur di alam kubur kan hidup lagi nggak mati tidur nggak ingat apa-apa enggak dalam kubur kalau dia durhaka memperoleh apa? Azab kubur. Kalau dia soleh memperoleh nikmat kubur. Jadi mereka hidup. Ketika kiamat terjadi mereka mengalami goncangan. Para malaikat juga mengalami goncangan. Nah, ada yang dikecualikan orang yang mati syahid itu akan diamankan dari goncangan hari kiamat. Di alam kuburnya mereka tetap tenang, tentram walaupun kiamat terjadi. Ya, itu keistimewaan. sebagian dari kita dan mungkin termasuk anak masih belum merasa takut yang baik kepada Allah. Apakah ini penyakit hati yang kotor? Ya mungkin karena kurangnya ilmu tentang Allah Termasuk efek dari dosa dan maksiat Mungkin itu yang menghalangi Walaupun tahu kita akan disiksa di azab kalau melakukan ini Ah gimana nanti kan gitu ya Tidak ada rasa takut untuk melanggar apa yang Allah larang Salah satu penyebabnya adalah efek dosa dan maksiat Bagaimana cara mensucikan hati, membersihkan hati agar hati ini selalu punya rasa takut kepada Allah. Tadi belajar ilmu semaksimal mungkin melakukan tobat. Gaul dengan orang-orang yang soleh, jauhi pergaulan dengan orang-orang yang buruk. Jangan lupa, jangan lupa juga berdoa agar Allah mensucikan hati kita. Allahumma ati Eh, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwa ya Allah berikan ketakwaan kepada jiwaku wa zakkiha sucikan bersihkan dia anta khairu man zakka engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa manusia anta waliyuha wa maulaha itu yang di diajarkan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Ana mau tanya, berdosakah jika membantu perizinan kajian ustadz yang menebarkan syubhat? Karena anak diminta oleh yayasan yang sekarang anak ikuti dan anak malu menolak. Kalau diyakini ustaz tersebut keliru akidahnya, manhajnya. Lalu kita mendukung itu lalu tersebar syubhat kekeliruannya itu di kalangan jamaah tanpa mereka sadari bahwa itu syubhat dan keliru, diyakini kebenaran padahal salah. Ya tentu saja itu ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Itu bekerja sama tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saya tidak menyebut nama orang tapi bila umpah ada ustadz yang kita yakini dia keliru pemahamannya lalu ada selebaran ceramah dia boleh nggak kita ikut menyebar nggak boleh karena sama aja dengan ta'awun alal ismi wal udwan Ibu saya bekerja di bank konvensional. Lalu ibu saya memberikan saya baju koko tanpa saya minta dibelikan. Apakah saya boleh memakai baju yang dibeli oleh ibu tadi dan apakah saya boleh memakan makanan dari yang dibeli oleh ibu saya? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah tapi tentang anak yang orang tuanya kerja di perpajakan. Boleh enggak? Beliau menjawab sebaik-baik seorang anak bila dia mampu mandiri mandirilah. Dimanapun orang tuanya bekerja, halal apa haram. Terlebih kalau haram. Apabila si anak belum memiliki kemampuan untuk mandiri, dia masih sekolah, masih disubsidi secara penuh oleh orang tuanya, maka dibolehkan mengambil sesuai dengan kebutuhan pokok dia dan jangan berlebih. Kalau orang tuanya memiliki sumber lain yang halal, niatkan mengambil dari sumber yang halalnya. Karena orang uh, orang uang orang tua dari yang halal dan yang haram pasti tercampur ya, nggak bisa dibedakan. Ini uang hasil jual beli atau hasil bunga bank umpamanya, nggak bisa dibedakan lagi, nggak tahu udah dicampur gitu kan. Niatkan mengambil dari sumber yang halalnya. Kalau semuanya haram, ambil sesuai dengan kebutuhan pokok dia dan jangan berlebih. Ya selama dia belum memiliki penghasilan sendiri. Ustadz Alhamdulillah beberapa tahun ini saya telah mengenal manhaj salaf dan sering hadir di kajian. Semoga berbuah. Akhlaknya makin mulia ya, ibadahnya makin rajin, berkualitas, khidmah ke orang tua semakin mulia juga. Orang tua semakin suka. Perhatian ke adik dan kakak juga besar. Semoga begitu buahnya. Ini bertahun-tahun masalahnya. Tapi saya sampai sekarang belum juga merasakan manisnya ilmu iman tuh. Ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan di rumahnya juga dibenci sama keluarganya. Kenapa belum merasakan manisnya ilmu dan amal? Mungkin karena belum diamalkan. Pengamalannya itu masih sebatas ritual secara vertikal kepada Allah. Amal horizontal kepada sama makhluk mungkin belum. Padahal ingat, padahal ya ingat manisnya iman maknanya kekhusyuan salah satu kata Imam An-Nawawi khusyuk dalam salat Salah satunya adalah disebabkan karena interaksi sosial kita dengan sesama manusia. Ingat nggak sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim salah satun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki tiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Ah, salah satu ada ada sebenarnya bukan hanya tiga. Uh, hadis ini bukan tah, bukan taksis bukan penghususan atau bukan pembatasan, bukan hasar. Di hadis-hadis lain diceritakan lagi amal-amal lain. Salah satunya adalah mencintai sesama saudara atau dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi diri sendiri. Interaksi sosial. Kalau kita suka orang ramah kepada kita, kita pun wajib ramah kepada orang lain agar orang itu juga suka. Kalau kita suka orang lain peduli, perhatian, membantu kita, kita juga wajib seperti itu la yajidu ahadukum halawatal iman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seseorang di antara kalian merasakan manisnya iman sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi ternyata manisnya iman termasuk di antaranya nikmatnya ketika beribadah kepada Allah dipengaruhi oleh aksi sosial kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia ya. Jadi ilmu ini berbanding, berbanding lurus dengan amal. Ibadah juga berbanding lurus dengan ibadah sosial. Ibadah kepada Allah. Tidak mungkin orang rajin sholat tapi buruk akhlaknya nggak mungkin. Tidak mungkin orang rajin ibadah tapi banyak musuhnya. Kecuali yang memusuhi itu orang kafir yang benci memusuhi kita karena agama yang kita sebarkan. Atau ahli maksiat yang membenci kita karena kita sering melarang mereka dari kemaksiatan. Benci. Kecuali kalau itu. Tapi kalau benci dan memusuhinya karena muamalah duniawi maka tidak boleh. Ya. Alhamdulillah saya sekarang sedang be be belajar salah satu kitab matan tajwid yaitu Tuhfatul Atfal. Tapi penulisnya adalah seorang sufi. Dan beliau dalam buku mukaddimahnya menuliskan kata-kata guru kami Syekh Fulan yang mempunyai kesempurnaan. Uluh. Zil Kamal. Apakah ini adalah kalimat syirik dan apakah boleh belajar kitab tersebut. Isi isi kaidah dalam kitab tersebut tidak ada yang keliru. Tapi ingat penulis suatu kitab yang isinya dianggap benar itu bisa menyebabkan orang simpati dan kagum. Nanti dari simpati dan kagum itu bisa terpengaruh oleh akidahnya, oleh pemahaman yang keliru. Maka selama ada kitab lain yang ditulis oleh orang yang lurus akidahnya, maka pelajari kitab lain tersebut. Ya, seperti Matan Al-Jazari. Itu sekarang banyak dibahas oleh orang-orang yang memperdalam ilmu tajwid dan tahsin. Itu lebih utama daripada yang itu. Terakhir ya. Ustaz, Ustaz pernah berkata bahwa akhwat lebih baik untuk tidak melihat Ustaz saat kajian. Ya, Alhamdulillah ada hijab. Oh, tapi di sana ada layar ya, masih melihat. Saya usul ke panitia, nggak tahu dilaksanakan, nggak tahu nggak, di blur itu wajah saya. Apalagi ustadz lain yang yang muda dan ganteng harus lebih diblur. Tapi dibalik itu dengan melihat wajah ustadz kita dapat melihat adab dan akhlak yang ustadz dan kita dapat belajar darinya dan menirunya. Kan nggak ada akhlak yang saya tunjukkan ketika ceramah, ya dalam keseharian tapi nggak bisa awat nutur-nutur ustadz. Lalu bagaimana cara Ahwat bisa belajar adab dan akhlak seorang ustaz? Mohon penjelasan. Taib, barakallahu fiik. Kalau ustaznya zaman baheula mula, ulama, ya, ilmu berbanding lurus dengan akhlak. Tidaklah mereka belajar suatu ilmu kecuali untuk diamalkan dan mereka mengamalkan bersama-sama. Jadi kalau ada ulama karena ilmunya tinggi, dijamin ibadahnya hebat, akhlaknya paling mulia. Makanya harismanya besar. Auranya juga bukan aurat. Begitu hebat. Orang yang tadinya mau mendebatnya baru lihat dari jauh saja sudah ngeper. Karena kehebatan dari wibawanya. Kenapa? Karena ilmu itu sudah teraplikasi dalam bentuk amalan. Itu zaman bahula. Makanya banyak Imam Ahmad itu 20 ribu murid-murid eh, yang rutin hadir ke kajian lebih dari 80% tidak mencatat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka belajar dari adab dan akhlak Imam Ahmad. Dengan itu diikuti sudah, soleh sudah. Itu zaman bahila. Adapun ustaz zaman sekarang seringkali ilmunya bertolak belakang dengan akhlak. Betapa banyaknya orang kecewa kepada ilmu ustadz yang tinggi setelah melihat akhlaknya yang kurang selaras dengan ilmunya. Akhirnya ditinggalkan majelisnya. Ikhwan, ahwat, kalau kita mencari guru yang maksum, selamanya kita tidak akan pernah memperoleh seorang guru pun. Kalau kita ingin mencari ustadz yang sempurna sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam, tidak akan pernah mengaji selama-lamanya. Tidak akan ada ustadz seperti itu. Jangankan ustadz, hatta para ulama, para masyayikh. Oleh karena itu bila ada akhlak yang menurut kita nggak bagus dimiliki oleh seorang ustadz, ya jangan diikuti aspek itunya, tapi tetaplah ambil ilmunya. Saya nggak mau ngaji ke Ustaz ini. Saya pernah melihat Ustaz itu melakukan suatu keburukan. Udah. Cari Ustaz yang masuk. Ada? Tidak ada. Kullu bani Adam khatta'un wa kharu khatta'in atawabun. Jadi lihat ilmunya lurus atau tidak. Pemahamannya benar atau tidak layak ilmunya atau diambil oleh tidak oleh eh, oleh kita atau tidak direkomendasi nggak oleh ustadz-ustadz sesamanya ataukah tidak kalau ya ambil ilmunya oh ada beberapa akhlak yang buruk ya udah jangan diambil itu tetap ilmunya ambil karena tidak ada ustadz yang maksum tidak ada gading yang yang tidak retak sepandai-pandai tupai melompat Akhirnya pasti jatuh juga sesoleh oleh manusia pasti terjerumus juga ke dalam dosa ya. Bagaimana kita memiliki akhlak orang yang berilmu? Baca akhlak para ulama zaman bahula. Kita akan terkagum-kagum. Kita akan berdecak karena tidak mampu menyembunyikan rasa kagum kita kepada mereka. Adapun kalau ustadz-ustadz di zaman sekarang, silakan akhlak-akhlak yang mulianya diambil, di-share boleh, ya. Tapi ketika menemukan satu aib pada dirinya wajib wajib wajib ditutup. Aib orang biasa saja wajib ditutup, apalagi aib orang yang menyebarkan Islam. Lebih utama lagi. Berkata para ulama, luhumul ulama, eh, apa a'radul ulama luhumun masmumun. Kehormatan para ulama itu daging-daging yang beracun. Apa maknanya? Kalau orang mengibahi orang biasa itu kan sama dengan memakan daging orang tersebut ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtu ya kata Allah wala yaghtab ba'dukum ba'dha jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan suka enggak kalau salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudara kamu yang sudah mati pasti kamu tidak suka jadi menggibah itu sama dengan orang yang digibah sudah mati bangkainya kita makan jijik Dagingnya biasa, enak. Adapun kehormatan para ulama, dagingnya beracun. Menggibahi para ulama lebih bahaya dan lebih besar dosanya daripada menggibahi orang biasa. Kenapa? Menggibahi orang biasa nggak ada efek kepada agama. Menggibahi para ulama itu efeknya besar kepada agama. Akibatnya fatwa ilmu dari ulama yang kita gibahi bisa-bisa dihinakan orang. Padahal itu ayat, padahal itu hadis, padahal itu kebenaran. Akhirnya orang terjauhkan dari agama Allah. Kalau manusia enggak lagi mendengar omongan ulama dalam beragama, omongan siapa lagi yang akan mereka dengar? Omongan politikus, wah itu lebih parah. Dari segala segi tidak hanya omongannya, akhlaknya juga lebih parah dibandingkan para ulama ya. Makanya disebut a'radul ulama luhumun masmumah. Bahwa kehormatan para ulama itu daging yang beracun. Siapa yang memakannya, dia akan menderita dengan penderitaan yang jauh lebih parah daripada orang-orang yang menggibahi orang biasa. Hindarkan. Tidak ada orang yang tidak memiliki aib aib orang biasa wajib ditutup, terlebih aib orang yang menyebarkan dakwah ini ya. Cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali uh, mungkin tiga pekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin. وصلى ala nabi muhammadin wa ala alihi wa وسلم wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh